Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin yamiddin Amma ba'd Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu kembali dalam pelajaran Praktek baca kitab Dengan membaca risalah Al-Qawaidul Arba' yaitu empat kaidah utama dalam memahami tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bacakan e, kaidah yang pertama dan kita akan melanjutkan pada kaidah yang berikutnya yaitu al-qaidatus saniyatu kaidah yang kedua. Dikatakan di sini oleh beliau al-qaidatu atsaniyatu kaidah yang kedua. Al-qaidatu atsaniyatu ya. Kita sudah belajar ya dalam pelajaran nahwu al-qaidah al-qaidah di sini ada alif lam. Demikian juga atsaniyatu ada alif lam. Ya, jika ada alif lam maka itu termasuk apa? Yaitu termasuk isim, yaitu kata benda di antara ciri isim yaitu bisa diawali dengan alif lam. Al-qaidatu tsaniyatu annahum bahwasanya mereka yaitu orang-orang musyrik. Yakuluna mereka mengatakan yakuluna ini termasuk apa? fi'il. Dia adalah termasuk fi'il yaitu kata kerja. Yaitu fi'il apa? mudhari' ya itu menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi yakuluna ya fi'il apa mudhari kita sudah belajar juga di uh, kitab muhtarat fi'il dibagi menjadi berapa tiga ada namanya fi'il madi kata kerja lampau kemudian ada fi'il apa mudhari kemudian juga ada fi'il amar fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang atau akan datang dan fi'il amr adalah kata kerja apa? perintah. Nah, di sini yakuluna ini adalah fi'il mudhari. Annahum yakuluna bahwasanya mereka berkata ma da'awnahum. Ma di sini artinya tidak ya. Ma da'awnahum tidaklah kami berdoa kepada mereka watawajjahna dan kami menunjukkan ilaihim kepada mereka itu maksudnya menunjukkan permintaan-permintaan ibadah-ibadah illa kecuali li talabil kurbati wasyafaati ya untuk talabil kurbati untuk mencari kedekatan diri ya di sisi Allah dan juga untuk mencari syafaat kita perhatikan di sini ada kata li talabil kurbati wasyafaati Li ini adalah disebut dengan huruf jer. Ya, sudah kita pelajari dalam pelajaran nahwu. Ada huruf jer itu adalah salah satu ciri isim dan huruf jer itu menyebabkan sesudahnya menjadi apa? kasroh. Li tolabi. Jadi kita tahu mengapa dibaca tolabi karena dimasuki dengan li. Li itu adalah huruf jer. Menyebabkan apa? kasroh. Illa li talabil kurbati ya, al kurbati juga isim ada alif lam was syafaati ya syafaati juga isim ada alif lam Kemudian lu berkata fadalilul kurbati adapun atau maka ya dalilul kurbati dalil dari pendekatan diri maksudnya mereka itu orang musyrik beribadah kepada selain Allah dengan alasan ya untuk mencari kedekatan diri di sisi Allah. Apa dalilnya? Beliau bawakan di sini qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Walladzina takhudu dan orang-orang ya alladzina artinya apa? Orang-orang. Ini dalam bahasa Arab alladzina disebut dengan isim apa? mausul. Isim mausul itu kata sambung kata apa kata sambung dan orang-orang yang alladzina takhadhu yang mereka itu apa ittakhadhu menjadikan atau mengangkat ini adalah termasuk fi fi'il walladzina takhadhu dan orang-orang yang menjadikan min dunihi yaitu selainnya min huruf cer sehingga sesudahnya dibaca kasroh ya min duni min dunihi dari selainnya orang-orang yang menjadikan selain Allah maksudnya aulia sebagai penolong ya sebagai sesembahan mereka itu yang beribadah kepada sesembahan selain Allah beralasan mana buduhum ya ma artinya tidak mana buduhum tidaklah kami menyembah mereka ya mana buduh ma di sini artinya apa tidak Na'budu kami menyembah hum mereka. Tidaklah kami menyembah mereka illa kecuali liyukorribuna supaya ya yukorribuna mendekatkan supaya mereka itu mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa yaitu sedekat-dekatnya innallaha sesungguhnya Allah ya innallaha yahkumu bainahum akan memutuskan hukum ya yahkumu ini termasuk apa fiil yaitu fiil mudori ya yahkumu ini adalah fiil kata kerja dan termasuk kelompok fiil apa mudori Sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan bainahum di antara mereka fi mahum pada apa-apa yang mereka itu fihi di dalamnya yakhtalifun yaitu apa berselisih ya yakhtalifun ini juga termasuk apa fiil yaitu kata kerja fiil mudori Innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak akan memberikan petunjuk ya la yahdi la di sini huruf ya kata sambung kemudian yahdi ini adalah fiil kata kerja Allah sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk hidayah man kepada orang yang huwa dia adalah kadhibun yaitu pendusta kadhibun ini termasuk apa isim karena akhirannya apa ditanwin ingat ya kalau akhirannya ditanwin maka dia termasuk isim yaitu kata benda Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang diitaba kadhibun pendusta, kafar ya laki sangat ingkar ya. Kafarun ini juga termasuk apa? E, isim. Cirinya dia bisa diakhiri dengan tanwin. Ya, jadi dari apa yang kita baca ini kita sudah bisa ya mengulang atau mengoroja apa yang juga sudah kita pelajari dalam pelajaran nahwu ya dari kitab muyasar ataupun dari pelajaran sorof dari kitab muhtarot ya tadi sudah kita ingat beberapa contoh kata ada isim ya kata benda kemudian ada fiil kata kerja dan ada juga huruf yaitu kata sambung atau kata penghubung Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini ya sedikit demi sedikit insya Allah kita akan semakin bertambah paham dan semakin mengerti tentang kosakata dan juga tata cara membaca eh, kitab para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan juga keistiqomahan dalam menimba ilmu dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.